Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan berikutnya masalah kulit. Karena selama ini kurban itu dikumpulkan di masjid. Sehingga kurban-kurban yang belum dipotong itu sudah dilelang kulit-kulitnya. Sudah dilelangkan. Dilelang bagaimana? Dijual? Iya, mau dijual. Jadi malamnya itu uh, bahwa kambing sekian ekor, sapi sekian ekor, jumlahnya sekian, siapa yang mau berani membelinya dengan harga mahal. Terus duitnya mau dibawa kemana? Nah itu uangnya itu dikumpul, apa diberikan ke masjid. Jadi saya minta penjelasan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bu ya tadi masalah masih masalah kurban, bolehkah mengganti sapi itu dengan kerbau Bu ya? Yeah. Apakah diperkenankan atau tidak? Terus setelah itu uh, pem, dalam pembagiannya, apakah orang kafir boleh mendapatkan bagian? Dan juga ketika kan ada ke ada ada yang mengatakan bahwa untuk yang mau berkurban jangan potong kuku, jangan potong rambut, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, yang benar yang mana Bu ya? Dan jika itu sunnah ainiyah, jika memang kita niatnya sunnah kifayah, apakah nanti kesunahan atau kewajiban potong kuku atau rambut itu juga jatuh kepada semua keluarga Bu ya? Benar. Misalnya kan kalau uh, tadi kan kepada yang mau berkurban di sunnah, ada yang mengatakan wajib ada yang mengatakan sunnah nggak boleh potong kuku, potong rambut dan lain-lain. Nah kalau sunnahnya dia pengennya kurbannya itu kurban kifayah, sunnah kifayah. Nah apakah nanti jatuh juga kepada semua anggota keluarga untuk tidak potong rambut dan kuku tadi bu ya? Nah itu bu ya masalah kurban. Satu lagi bu ya. Pelanggaran satu biasanya. <laughs> Ini <laughs> pengen pengen penjelasan ini bu ya untuk dijelaskan kepada banyak eh, kepada semua gitu. Kemarin Buya sudah menjelaskan tentang batasan aurat atau masalah aurat tentang para wanita itu kan ya biasanya lebih banyak dijelaskan ketika dia keluar rumah atau dengan orang yang bukan mahram ya Nah sekarang mohon juga diberikan pemahaman gitu bu ya karena banyak yang kadang di dalam rumah sendiri itu tidak mengerti batasan-batasan aurat antara bapak dengan anak, anak dengan bapak, ibu dengan anak begitu biasa. Artinya di dalam anggota keluarga itu sampai batasan mana gitu. Sehingga kadang ada memang yang keluar dia nutup aurat tapi di dalam rumahnya ternyata terkadang menggunakan pakaian-pakaian yang tidak pantas gitu di depan ayahnya atau di depan abangnya begitu Bu ya. Sehingga mohon penjelasan supaya benar-benar mengerti batasan aurat di antara sesama mahram. Terima kasih Bu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah menjual korban disepakati tidak diperkenankan. Apalagi orang masjid hanya wakil saja. Kalau korban-korban saya saya mau berkorban boleh saya jual untuk saya ganti dengan korban yang lain lagi diganti lebih bagus lagi jadi barang korban tidak boleh dijual ini ada pendapat mengatakan kambing korban boleh dijual tapi untuk diganti dengan daging korban kambing korban lagi yang lebih bagus kalau diganti dengan yang lebih jelek itu tidak diperkenankan misalnya apa saya sudah terlanjur beli kambing korban harganya 1.500 totalnya ada rizki tambahan nih 1 juta ini berarti pengen yang 2 juta saya jual kambing yang pertama saya ganti dengan kambing korban yang lebih bagus lagi ini baru bener. Tapi lo kambing korban dijual kemudian duitnya dibagi, ini kesalahan. Panitianya nggak boleh jadi panitia itu. Nggak boleh itu. Dan korban sebelah dan dibagikan. Hari itu hari itu hari berlebaran. Tidak tidak seperti itu caranya. Maka memang ada pendapat tentang tamannya, tentang nilainya. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur lama mengatakan jangan seperti itu. Jadi selesaikan sembelih korban dan kemudian di dibagi-bagi, bukan dijual ya bukan di dijual lalu dilelang dengan harga lebih mahal lagi dijual dengan harga lebih mahal dari kayak semula kita tidak tahu juga harganya berapa waktu beli dan seterusnya apalagi untuk bangun masjid nanti kacau balau ini memang harus ada ilmu ketahuilah bahwa korban hendaknya disembelih dan disembelih pada hari yang ditentukan ya, perbedaan menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu hari penyembelian korban itu adalah tanggal 10 hari korban ditambah tiga hari sebelumnya eh, setelahnya hari tasrek ketiga tapi menurut madhab Imam Abu Hanifata Imam Ahmad dan Imam Malik hari penyembelian korban itu hanya pertama hari raya korban ditambah dua hari setelahnya hari tiga tasrek sudah nggak boleh itu menurut jumhur ulama tapi menurut madhab kita Imam Syafi'i ada kesempatan menyelah penyembelian korban empat hari hari korban hari tasrek pertama kedua dan ketiga itu masanya tapi dijual tidak diperkenankan. Jangan kau-kau itu. Wong kulitnya saja dijual tidak boleh. Baru kulit tadi menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu kulit yang susah dimanfaatkan boleh dijual itu pun dikembalikan kepada orang orang yang berhak. Kalau kambingnya siapa yang tidak bisa manfaatkan kambing? Bawa sini manfaat semuanya kok. Nah, ini jadi tidak, bukan diganti dengan uang. Adapun jamus, ah, jamus itu adalah termasuk jenis daripada sapi. Dikatakan oleh para ulama itu bagian daripada seperti sa, sapi yang bisa untuk tujuh tujuh orang. Kemudian masalah rambut itu memang idara itu hilal dil hijjah kalau kalian masuk hilalul hijjah wa hada wa arada jika kalian salah satu kalian menginginkan ayudahi untuk menyembelih korban, waliyumzik an sya'rihi wa atfarihi. Hendaknya dia menjaga apa namanya eh, an sya'ri wa asfarihi menjaga untuk tidak memotong rambutnya dan kukunya. Ini menurut jumhur ulama khususnya madhab Imam Syafi'i sunnah. Kecuali riwayat menurut Imam Ahmad ibn Hambal wajib. Tidak boleh. Kalau mau berkorban potong rambut nggak boleh. Kalau sudah mau korban mau potong rambut tidak boleh itu bukan madhab kita. Kalau madhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku sampai menyembelih korban agar kita menyerupai amalan orang haji itu saja sunnah dan ada pun jika saat melakukan sunnah kifayah ya yang melakukan saja yang lain tidak yang lain tidak hanya yang melakukan saja baik kemudian masalah ha? Ah, oh diberikan kepada orang kafir asalkan bukan kafir dimi ini hanya makruh saja hanya makruh saja sebaiknya diberikan kepada seorang ha? Ah, selain kalau kafir harbi tidak boleh Kafir dimi yang boleh. Kafir yang hidup bersama kita tanpa ada permusuhan, boleh kita memberikan daging korban kepada mereka dan hukumnya makruh saja. Bahkan kadang ada tujuan untuk menyentuh hati mereka, ini adalah diperkenankan. Ada sebagian yang mengatakan memang diharamkan, tapi dalam bertetangga tentunya kita tidak perlu selagi masih ada celah dan tetangga kita yang Nasrani pun tidak mengusui kita maka hendaknya kita beri kebaikan daripada daging korban itu adalah uh, suatu kebaikan juga Memang para ulama mengatakan adalah makruh di situ. Baik, ini adalah masalah daging. Korban diberikan kepada orang kafir asalkan bukan kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Yang memerangi kita, memusuhi kita, mengganggu kita. Tapi kalau hidup bertetangga kita, sesaat kita diberi buah mangga, saat ini. Islam itu mengajarkan keindahan. Islam mengajarkan keindahan. Baik kepada tetangga, baik dengan sesama. Termasuk orang di luar Islam pun kita harus baik dengan mereka jika kita memang sudah bertetangga, kalau mereka sakit kita kasih obat, kalau mereka lapar kita kasih makan dan seterusnya. Aurat ada aurat seorang wanita di depan keluarganya sendiri, wanita dengan wanita, wanita dengan wanita antar pusat dengan lutut. Kalau dengan keluarga sendiri biarpun gini, ada aurat dengan mahram. Kita harus tahu siapa mahram. Kalau dengan mahram boleh terlihat kepalanya antara pusat dengan lutut. Kelihatan betis dan sebagainya, kelihatan lengan. Kalau dengan mahramnya, mahram itu siapa? Seorang anak gadis dengan bapaknya, seorang ibu dengan anaknya, seorang seorang wanita dengan saudaranya, saudara ya, sekandung, seayah atau seibu. Sekandung, seayah atau seibu. Orang kadang-kadang tidak bisa membedakan sekandung dan seayah. Nah, ini sekandung, seayah sendiri, ada seibu, ada sendiri. Jadi saudara sekandung atau seayah atau seibu boleh terlihat rambutnya, boleh terlihat lehernya. Paman boleh terlihat. Ponakan boleh terlihat. Sepupu tidak boleh. Jadi anda dengan sepupu harus menutup aurat sempurna. Hanya wajah dan telapak tangan saja yang boleh terbuka. Sepupu, anaknya Bude, anaknya Pak Lek, anaknya Pak Ade, anaknya Mang Mang ya Mamang itu adalah sepupu kalau sepupu tidak boleh apalagi mohon maaf orang yang bekerja di rumah kita dari orang di luar kita harus perhatian masalah seperti ini itu ibadah juga wahai ibu-ibu yang solehah solehah ibadah bukan hanya sujud rukuk menutup aurat lebih gede daripada sholat duha kata sholat duha adalah sunnah menutup aurat adalah wajib Cuman ada orang yang namanya ya keblinger, kurang guru, kurang berguru. Sebenarnya gurunya sudah banyak. Cuman kalau ngaji ngantuk. Rajin sholat, tapi sesaat membuka aurat. Membuka aurat ini dosa. Menutup aurat lebih bagus daripada sholat sunnah. Karena menutup aurat hukumnya wajib, sholat sunnah adalah sunnah. Dan itu kemuliaan. Dan memang semua wanita harus punya rasa malu. Dan itu sebenarnya dasarnya rasa malu yang ada di dalam hatinya sehingga menjadikan dia selalu menutup aurat. Perempuan dengan perempuan ada auratnya antara lutut, lutut dengan pusat. Jangan mentang-mentang perempuan dengan perempuan mandi bareng, nah, haram. Kalau ada melihat di pondok pesantren bukan contoh yang benar. Terserah kejadiannya di mana saja, di pondok, di luar pondok, kalau melakukan demikian adalah salah. Kita harus berubah di rumah kita. Maka kami himbau kepada semuanya sak fakir-fakirnya kayak apa tolong tempat tidur itu dibenahi biarpun hanya dengan gedek ditutup anak perempuan anak laki-laki Kamar mandinya sebisa mungkin harus ada tutupnya supaya anak-anak perempuan kita tidak terlihat oleh orang di luar dan seterusnya. Mohon maaf tempat buang air besar dan kecil yang tertutup. Upayakan nomor satu kan itu demi kehormatan anak-anak kita, demi kehormatan keluarga kita. Sebisa mungkin sak fakir-fakirnya kayak apa dahulukan itu. Kadang yang diperbenahi adalah ruang tamunya bagus, mejanya mahal-mahal, tak nya kamar mandinya bolong. Ini salah alamat perlu diutamakan adalah ini loh yang sering kita buka urat bandi dan sebagainya sekarang beli seng seng itu cuma berapa puluh ribu tutup sana tutup sini kalau seng aman ada orang menyentuh bunyi itu yang penting menutup harus ada ide pikiran untuk seperti itu. Utama Utamakan nomor satu kan itu. Ditutup, <coughs> ditutup yang benar. Jangan sampai tidak. Termasuk tidur anak-anak kita, sekalian kami sempurnakan. Kalau Nabi sudah mengatakan farriquhum bil mataji, kalau sudah anak kita umur 10 tahun ke atas, mulai dari 7 tahun masuk 10 tahun tidaknya dipisah tempat tidurnya antara laki dengan perempuan. Anak laki-laki biar saja di ruang tamu sana bantal klesetan di sana nggak apa-apa, tidur di sana nggak apa-apa, tapi kalau anak perempuan ditutup kehormatan mereka takut tersingkap auratnya dilihat oleh abangnya atau adiknya setan berbicara nanti Masya Allah pendidikan dari Nabi istimewa dan jangan mengentengkan tentang saudara kalau sudah buta tidak pernah belajar agama, tidak ngerti akhlak bisa saja melakukan apa saja dengan saudaranya karena busuknya hati busuknya pendidikan maka seorang tua harus waspada dan itulah pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masalah aurat jadi auratnya ibu bukan di saat pengajian saja ada sebagian orang lebih takut kepada Buya Yahya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada Buya Yahya, Buya Yahya. Buya Yahya pergi bukar lagi. Eh lebih takut kepada Allah mestinya, bukan kepada Buya Yahya. Ini musibah. Saya kalau ada Buya Yahya pakai semuanya. Kenapa Buya mau datang seolah Allah tidak ada di situ? Hah? Jadi tolong kesadaran ini, kemuliaan keyakinilah, kemuliaan itu juga ibadah. Membantu kita, ayo kita kerudungi. Semua bersama, yang bersama kita kita kerudungi yang rapat, yang menutup aurat, wibawa. Baik ini saja. Semoga Allah menjadikan kita adalah hamba-hamba yang mudah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban